ruku dan sujud. Jangan sampai meninggalkan nina Hadis yang selanjutnya yang kita uh, akan bahas adalah hadis nomor 291. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Kahmas Ibnu Al-Hasan an Abdullah bin Syaqiq qala qultu li Aisyah radhiyallahu taala anha أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه Uh, berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar beliau berkata menceritakan kepada kami Waqi bin Al-Jarrah Waqi bin Al-Jarrah adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya. Di dalam uh, bait syair yang terkenal yaitu ketika Imam Syafi'i mengeluhkan buruknya hafalan beliau kepada Imam Waqi. Syakawtu ila Waqi' an su'i hibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li anna ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anha berkata ya beliau mengatakan saya mengeluhkan buruknya hafalanku kepada siapa? Waqi bin Jarrah. Itu menunjukkan pentingnya bimbingan seorang guru ya. Ketika ada kesulitan atau apapun itu maka minta nasihat kepada seorang seorang guru. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala meminta nasihat kepada gurunya Waqi bin Jarrah ketika merasa uh, buruknya hafalan beliau. Maka Imam Waqi bin Jarrah memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat karena ilmu itu adalah nur, cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka inilah yang menyebabkan seseorang itu susah menghafal, ya, susah memahami, kadang ingat, kadang faham, dia berdosa maka hilang. Ya. Seperti itu ilmu, kadang lengket, kadang paham, kadang enggak, maka hal-hal yang menyebabkan ilmu itu hilang, ya berkurang dan seterusnya disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Contoh misalnya daurah kemarin, masih ingat kata kita? <laughs> Kalau kada buka catatan kada ingat. <laughs> ya, seperti itu ya. Jadi kadang kita ingat, kadang lu lupa. Bisa jadi hilangnya ilmu yang kita dapatkan karena faktor dosa tadi. Ya, bagaikan minyak dan air, ya tidak bisa bersatu. Imam Waqi mengatakan haddatsana Kahmas ibnul Hasan dari Abdullah bin Syaqiq Beliau berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Nabi saw salat duha? Maka Aisyah menjawab, lah tidak." Kecuali kalau beliau datang dari safarnya. Ini menunjukkan bahwa Aisyah uh, menjelaskan Nabi salat duha itu kalau ada sebab ketika datang dari safar. Memang ulama di sini berbeda pendapat tentang Eh, penetapan salat salat duha. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Uh, perkataan Aisyah ya, beliau menjawab, "Tidaklah tidak kecuali Nabi datang dari safar." Maghrib maksudnya adalah safar. Maghrib maksudnya adalah safar. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah salat duha kecuali kalau datang dari safar. Kata Syekh menyebutkan hadal hadis yukhalifu zahirahul ahadits allati tasbutu allati tasbutu salatahu abduha. duha Faqad qala ahlul ilmi al ahadith allati ja'at fi salati duha ala salasati aqsam. Syekh menyebutkan hadis ini secara zahir bertentangan dengan hadis-hadis yang ditetapkan oleh Aisyah salat duha nah, Nabi. Nah, kan beliau mengatakan sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat duha empat rakaat. Nah, ini seakan-akan dari sisi sisi zahir bertentangan dengan hadis tersebut. Ya, hadis ters, hadis sebelumnya itu mutlak Rasulullah Wasallam salat duha empat rakaat. Sedangkan hadis ini muqayyad yaitu bersyarat Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat duhanya ketika ada sebab di antaranya adalah kalau datang dari safar. Nah, Kemudian Syekh menyebutkan para ulama ya uh, Syekh menyebutkan menukilkan perkataan para ulama bahwa para ulama mengatakan hadis-hadis yang datang tentang sholat duha itu terbagi tiga macam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat duha itu terbagi tiga macam. Al-Qismul Awalu bagian pertama. Ini adalah pendapat jumhur ulama ini adalah pendapat kebanyakan atau mayoritas para ulama. Alladhi al isbat mutlakon Yaitu menetapkan sholat duha secara mutlak. Baik ada sebabkah atau tidak ada sebabkah disunnahkan mengerjakan sholat duha secara mut mutlak. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Dan juga di antara Syekh Abdul Aziz bin Bas dan juga pengarang kitab Sahih Fikih Sunnah Syekh Kamal Syekh Abu Malik Kamal. Beliau-beliau ini dan juga jumhur ulama merojihkan pendapat bahwa dikerjakan salat duha secara mutlak, baik ada sebab atau tidak ada se sebab. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya ketika beliau ditanya oleh Muadzah Mu'adzah mengatakan hadis pertama tadi apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat duha? Maka uh, Aisyah mengatakan iya, empat rakaat dan beliau bisa menambah tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang lain adalah bahwa kita diperintahkan untuk bersedekah dengan memakai persendian kita. Persendian yang kita miliki sebanyak 360 diperintahkan untuk disedekahkan setiap hari. Nah, setiap hari. Maka itu menunjukkan disunahkan secara mutlak ya dan juga disunahkan mudawamah dikerjakan berkesinambungan. Dan juga hadis Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Rasulullah memberikan wasiat kepadaku dengan tiga macam. Ya, aku tidak meninggalkannya sampai aku mati. Di antaranya apa? Salat du duha. Itu menunjukkan Salatnya dikerjakan secara mutlak, tidak terikat dengan apapun dan disunahkan untuk mudawamah, dikerjakan terus menerus. Dan juga sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan berkesinambungan sekalipun jumlahnya sedih sedikit. Nah, jadi ini Pendapat pertama, ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa dikerjakan secara mutlak, tidak terikat dengan apapun. Kemudian, bagian yang kedua atau pendapat yang kedua, ini di uh, disebutkan bahwa pendapatnya al alama Ibnul Qayyim yaitu bahwa salat duha dikerjakan bersyarat. Ya, salat duha dikerjakan dengan ada syaratnya. Tidak mutlak ya. Di antara syaratnya adalah maji'uhu minas safar, datang dari sa safar. Jadi kalau dia datang dari safar dan kebetulan masih ada waktu duha maka disunahkan untuk salat duha. Kalau tidak maka tidak disunahkan salat duha. Ini uh, e, ber, uh, e, dalilnya adalah hadis ini ya. Ketika Aisyah ditanya oleh seorang tabi'in Abdullah bin Syaqiq apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat duha? Maka Aisyah menjawab tidak kecuali kalau beliau datang dari safarnya. Kemudian eh, yang berikutnya pendapat yang ketiga atau bagian yang ketiga yaitu an-nafyu mutlaqan. Nah, tidak disunnahkan secara mutlak. Tidak disunnahkan untuk mengerjakan salat duha secara mutlak. Ini juga berdalil ya dengan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Aisyah mengatakan, "Wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhat duha qattu." Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sama sekali. Itu menunjukkan apa? Nabi tidak salat duha. Padahal hadis yang mengisbatkan, hadis yang menetapkan dari Aisyah juga, hadis yang menafikan dari Aisyah juga. Di antara uh, cara mengumpulkan hadis ini kan secara zahir itu bertentangan. Ya, secara zahir itu bertentangan. Bisa jadi pendapat ketiga ini menafikan salat duha itu Aisyah radhiyallahu taala anha tidak melihat Nabi salat duha. Kemudian beliau melihat, makanya beliau meriwayatkan hadis tentang sholat duha kemudian meng mengisbatkannya mengatakan sholat duha adalah ada sebelumnya beliau tidak melihat kemudian tatkala beliau melihat maka beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sholat duha nah, Syaikh Abdul Razak memberikan uh, komentar ya, beliau mengatakan nafat ru'yataha li sholatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ad-duha hadis ini menunjukkan bahwa Aisyah ya menafikan Melihatnya beliau kepada sholat duha. Dan tidak menafikan adanya sholat du, duha. Kan beliau cuma menafikan, beliau tidak melihat Nabi sholat duha. Nah, jadi Aisyah tidak melihat Nabi sholat duha bukan berarti menafikan adanya sholat du, duha. Nah, jadi sisi pendalilan ini adalah uh, bahwa kurang tepat ya. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha beliau tidak melihat Nabi sholat duha. Ketika Aisyah tidak melihat Nabi sholat duha ketika itu, bukan berarti sholat duhanya tidak ah, ada. Karena dari sahabat-sahabat yang lain, mereka melihat Nabi Shallallahu sholat du, sholat duha. Ya, nah, jadi di sini Syekh menyebutkan lagi sebuah pendapat ya atau sebuah uh, kesimpulan yang beliau sebutkan dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan eh, menjawab ya ketika ada yang bertanya kepada beliau mana yang lebih afdol dikerjakan terus menerus sebagaimana di hadis Abu Hurairah kan hadis Abu Hurairah mengatakan bahwa beliau diberikan wasiat kepada Nabi untuk melaksanakan sholat duha dan itu beliau kerjakan setiap hari apakah yang paling afdol tidak mendawamkannya tidak dikerjakan terus menerus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, "Hada mimma tanaza'u fihi." Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Wal ashbah dan pendapat yang paling zahir, yang paling nampak menurut beliau yaitu barang siapa man kana mudawiman ala qiyamil laili agnahu anil mudawamah ala salatid duha. Jadi beliau berusaha untuk menyimpulkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kata beliau, pendapat yang nampak, pendapat yang uh, afdolnya kata beliau bahwa orang yang mendawamkan, orang yang terbiasa atau berkesinambungan untuk mengerjakan qiyamul lail, maka tidaklah dia mendawamkan salat du duha. Jadi orang yang terbiasa atau istiqomah salat malam, tahajud, witir dan seterusnya, maka cukuplah dia agar dia tidak mendawamkan salat du duha. Jadi dikerjakan jarang-jarang kalau dia berkesinambungan salat ma malam. Tetapi orang guring terus bangun <laughs> tengah malam tidak salat malam maka diperintahkan untuknya mengerjakan salat duha terus menerus. Jadi beliau berusaha memberikan kesimpulan bahwa Pendapat yang beliau pilih, kalau seseorang ini rutin mengerjakan kiamul lail, maka dia di salat duhanya tidak merutinkan, jarang ya, jarang. Tapi kalau seandainya apa orang ini guring terus kadang bangunan malam hari atau bangun berkami aja misalnya, <laughs> maka dia dianjurkan untuk merutinkan salat salat duha. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wallahu alam ya. Kalau ulun pribadi lebih kepada lebih condong kepada pendapat jumhur ulama. Itu tetap diperintahkan untuk dikerjakan berkesinambungan secara mutlak ya. Dikenakan dua hadis. Yang pertama kita diperintahkan untuk bersedekah dengan persendian kita setiap hari. Caranya dengan apa salat duha dua rakaat. Dalil yang kedua adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada beliau yang dikerjakan setiap hari diantaranya adalah salat salat dah Allahu a'lam bissalam Nah kemudian hadis yang berikutnya kita selesaikan bab ini nomor 292. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi orang Baghdad beliau berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah dari Fudail bin Marzuk an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha." Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkannya. Berarti rutin. Wa yada'uha hatta naqul la yusalliha dan beliau meninggalkan salat duha sampai-sampai kami meninggalkan Nabi tidak mengerjakannya. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak wamah. Menurut siapa Abu Sa'id Al-Khudri? bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat duha sampai-sampai kami katakan beliau tidak meninggalkannya dan beliau meninggalkan sholat duha sampai-sampai kami katakan Nabi tidak mengerjakannya ya. Hadis ini uh, tetapi hadis ini dinilai lemah oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Allah a'lam bishawab. Jadi uh, pendapat yang ulun condong adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian uh, hadis yang berikutnya itu juga yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas. Hadis yang berikutnya nomor 293. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani dari Husyaim, beliau berkata menceritakan kepada kami Ubaidah dari Ibrahim dari Saham bin Minjab an Qurtha ad-Dabbi atau an Qaza'ah atau dari Qaza'ah. Dari Qurtha dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub siapa namanya? Abdullah bin bukan Khalid bin Zaid. Abu Ayyub Al-Ansari nama beliau Khalid bin Zaid. Iya. Kalau Abdullah bin Qais kadang dulu ulun samar antara Abu Musa al-Ash'ari dengan Abu Ayyub al Ansori. Kalau Abu Ayyub ada yang ingat nggak? Kalau uh, Abu Mu iya, Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais. Kalau Abu Ayyub al Ansori adalah Abdullah eh, Khalid bin Zaid ya. Abu Ayyub nama beliau Khalid bin Zaid. Kalau Abu Musa al Ashari Abdullah bin Qais. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kata beliau kata Abu Ayyub bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kana yudawimu arba'a raka'atin inda zawali syamsi. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendawamkan ya atau mengerjakan terus-menerus empat rakaat ketika tergelincirnya matahari. Nah, hadis ini tidak bercerita tentang sholat duha. Padahal babnya bab tentang sholat duha. Tetapi nanti Syekh menyebutkan hadis ini berkaitan dengan sholat rawatib qabriyah zuhur. Sholat rawatib qabriyah zuhur. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan empat rakaat ketika Eh, tergelincirnya matahari. Kan ketika tergelincirnya matahari menunjukkan masuknya waktu zuhur. Fakultu lalu saya bertanya ya uh, uh, seorang tabiin yang bernama Korfa lalu eh afwan ulun salah ini uh, apa namanya Abu Ayyub yang bertanya fakultu lalu saya bertanya kata Abu Ayyub ya Rasulullah wahai Rasulullah innaka tudminu hadhil arba'a raka'atin inda zawalis syamsi bahwasanya engkau mendawamkan empat rakaat ini ketika tergelincir matahari maka Rasul menjawab In abwabas samai tuftahu inda zawalis syamsi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pintu-pintu langit dibukakan ketika tergelincirnya matahari ini termasuk amalan yang paling bagus untuk diamalkan adalah salat sunnah rawatib qabliyah zuhur berapa? Empat rakaat. Dan Nabi mendawamkan ini. Karena ketika itu, ketika tergelincirnya matahari, langit di pintu-pintu langit dibukakan. Fala turtaju hatta tusalla Maka tidak ditutup sampai dikerjakan salat zuhur. Tidak ditutup pintu tersebut, pintu langit itu sampai dikerjakan sholat zuhur. Nah, alasan Nabi, fa'uhibbu an yas'adali fi tilka sa'ati khairun. Kata Rasulullah SAW, maka saya suka, saya mencintai bahwa naik untukku kebaikan yang aku kerjakan pada waktu itu. Nah, jadi, Beliau suka amalan beliau dinaikkan terangkat ketika langit apa langit ter, terbuka. Makanya Nabi sallallahu melazimkan mendawamkan solat qabliyah zuhur empat rakaat ya. Maka kalau kada bisa ya minimal du, dua, jangan sampai ditinggalkan. Kultu, nah maka eh, Abu Musa bertanya, "Afi kullihinna kiroah, Apakah pada setiap rokaatnya ada bacaan, ada sesuatu yang dibaca, maka Nabi mengatakan na'am, ya. Kultu Abu Musa ma, e, bertanya lagi, hal fihinna taslimun fasil? Apakah pada empat rokaat tadi ada salam yang memisahkan? Berarti kalau dikerjakan empat rokaat, apakah itu dua kali salam sehingga salam yang pertama memisahkan antara dua rokaat sebelumnya dengan setelahnya? Kalau Nabi menjawab pula tidak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bahwa riwayat ini menunjukkan bahwasannya salat qabliyah zuhur empat rokaat boleh juga dikerjakan apa? tanpa ada tasyahud aw awal. Kalau kita mengerjakan langsung empat rakaat. Sebelumnya ulun sebutkan perkataan Imam Tirmizi dan juga beliau mengutip perkataan kebanyakan para ulama bahwa rawatib zuhur empatkah kah rakaat atau rawatib misalnya mengerjakan asar empat rakaat, maka mengerjakannya kalau langsung sama seperti sholat zuhur empat rakaat yaitu dengan tasyahud aw awal wallahu a'lam. Kemudian hadis yang semak uh, hadis yang berikutnya yaitu apa namanya? Uh, hadisnya sama dengan teks sebelumnya tetapi dari jalur yang lain. Kita baca berkata Imam Tirmidzi akhbarani Ahmad bin Mani qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Saham bin Minjab an Qaza'ah an Qartha an Abi Ayyub al-Ansari an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepadaku Ahmad bin Mani beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Beliau berkata menceritakan kepada kami Ubaidah dari Ibrahim dari Sabit bin Jab dari Qaza'ah dari Qurfa dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisalnya. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita baca penjelasan dari Syekh. Syekh mengatakan uh, perkataan Abu Ayyub bahwasanya engkau mendawamkan empat rokat ini ketika terbit eh, ketika tergelincir matahari. Maksudnya adalah tudawimu ala arba'i rokaatin indaz zawal. Engkau mendawamkan empat rokaat ini ketika tergelincir matahari. Maksudnya adalah maksud dari ketika ter, ketika tergelincir ai ba'dahu setelah tergelincir. Jadi maksudnya adalah salat qabliyah zuhur sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu yang akan datang tapi beliau uh, sebutkan langsung yaitu Abu Sa'ib Abdullah bin Sa'ib mengatakan kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri bahwasanya beliau salat empat rakaat setelah tergelincir matahari sebelum salat zuhur di, dilaksanakan yaitu dia adalah ratib qabliyah zuhur maka hadis ini dan hadis setelahnya ini adalah penghujung dari bab bab ini yang berkaitan dengan qabliyah zuhur bukan tentang salat du, duha kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Kemudian eh, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pintu-pintu langit dibukakan ketika tergelincir matahari lalu tidak ditutup sampai dikerjakan sholat duhur. Maksudnya adalah kata Syekh, la tughlaqu abwabus samai fi hadzal waqti. Di waktu ini tidak ditutup pintu-pintu lah langit. Bahkan bal takunu maftuhatan. Bahkan dia ter, terbuka sampai dikerjakan waktu eh, sampai dikerjakan salat zuhur. Maka Syekh menyebutkan fa fi hadza hassun 'alal muhafazah alal arba'ir rakaat allati takunu ba'da zawali syamsi ila iqamati salati dhuhur. Kata beliau, hadis ini adalah anjuran untuk menjaga, untuk mendawamkan empat rakaat yang dikerjakan setelah tergelincir matahari sampai iqamat sampai dikerjakannya sholat duhur. Jadi ketika azan sampai ikomat maka disunnahkan untuk mendawamkan untuk menjaga sholat qabliyah zuhur berapa? empat rokaat alasan Nabi adalah pintu langit ketika itu di, dibukakan uhibbu maka saya suka bahwa naik untukku kebaikan yang aku kerjakan pada waktu i, itu ya kan sama halnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merutinkan sholat as ah, salat lagi puasa sunnah Senin dan Kamis. Karena di waktu iya. itu terangkatnya amalan beliau ke atas lah, ke atas langit. Bukan kemana-mana ya, ke ke atas. <laughs> Bukan ke kemana-mana tapi ke atas. Kemudian wassalatu min a'zamil khairi wa ajallihi dan salat adalah kebaikan dan pahala yang sangat besar. Makanya beliau ketika itu ketika langit terbuka, amalan beliau terangkat yang terangkat itu adalah amalan salat. Karena salat adalah ibadah yang paling banyak pa pahalanya. Kemudian Abu Ayyub bertanya, saya bertanya, apakah pada setiap rokaatnya itu ada bacaan? Maksudnya adalah setiap rokaatnya. Maka Rasul menjawab, iya. membaca apa surah Fatihah dan surah setelahnya. Jadi tidak ada bacaan surah yang khusus setelah Fatihah di waktu sholat duha. Ya, tidak ada. Maka kita bebas, yang kita mudah untuk kita yang kita yang kita hafal maka bacalah surah tersebut setelah membaca surah Al-Fatihah. Kultu saya bertanya lagi, apakah pada sholat empat rakaat tersebut ada salam yang memisah? Maka Rasul menjawab tidak. Hada yufidu annaha tusalla biduni taslimin fasil. Nah, kata Syabdur Razak, ini memberikan faidah bahwasanya sholat itu dikerjakan tanpa salam yang memisah. Artinya lang langsung kalau dikerjakan empat rakaat. Wal aula, tetapi yang afdalnya, yang utamanya adalah salat itu dikerjakan dengan salam yang memisah, yaitu dua rakaat dua rakaat. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan salat siang itu dikerjakan dua rokaat dua rokaat. Berapa sudah nih? Belumkah? Belum Pak, eh, belum waktu isyrok. Ada dua hadis lagi. Kita selesaikan. Ini sedikit penjelasannya. Hadis yang nomor 295 berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna, beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Dawud, beliau berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim bin Abil bin Abil Waddah dari Abdul Karim Al-Jazari dari Mujahid dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih masyaallah hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam at tirmidzi ya. uh, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terbiasa salat empat rakaat setelah tergelincirnya matahari sebelum zuhur, sebelum salat zuhur. Dan beliau mengatakan bahwasanya waktu yang demikian adalah waktu yang dibukakan padanya pintu-pintu langit, maka saya menyukai naik untukku pada waktu tersebut amal soleh yang aku kerjakan. Terlebih adalah amal solehnya bentuknya adalah so, solat. Makanya beliau memaksimalkan solat dengan empat rakaat. Karena waktu itu dibukakan pintu pintu langit. Ini juga hadis yang sama dengan hadis yang sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan qabliyah zuhur empat rakaat karena ketika itu pintu langit sedang terbuka dan Nabi suka maka kita pun juga suka bahwa terangkatnya amal kita ketika langit terbuka maka diperintahkan untuk beramal beramal soleh terlebih adalah ibadah sholat ibadah sholat apalagi misalnya panjang antara qomat dan azan setelah sholat empat rakaat pian baru berdoa ketika langit apa sedang terbuka pintunya. Kemudian hadis yang selanjutnya terakhir berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Khalaf. Beliau berkata menceritakan kepada kami Umar bin Ali al mukaddami dari Mis'ar bin Kidam dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Asim bin Domrah dari Ali radhiyallahu taala anhu khalifah yang keempat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli qabla dhuhri arba'an wa dhakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha inna zawal wa yamuddu fiha bahwasanya beliau beliau Ali bin Abi Thalib terbiasa atau selalu salat sebelum zuhur 4 rakaat ini penguat kepada hadis yang sebelumnya bahwa diikuti oleh para sahabat yang lain di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib beliau mendawamkan salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Dan Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan empat roka, empat rokaat, ketika apa tadi? Ketika tergelincirnya matahari dan beliau memanjangkan salatnya, memanjangkan salatnya. Hadis ini uh, telah terdahulu kata Syekh dengan hadis dengan hadis yang panjang di bab yang sebelumnya. Dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yamuddu fiha maksudnya adalah yutilu fihal qiraah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan. Berarti maksudnya apa? Ketika qabliyah 4 e, rakaat zuhur maka dipanjangkan. Tetapi tidak dipanjangkan sekali seperti salat tahaj, tahajud. Itu kalau Nabi tahajud Al-Baqarah, Ali Imran. Orang sembahyang zuhur masih membaca Al-Baqarah misalnya? Enggak ya. Maksudnya dipanjangkan sedikit ya, dipanjang, tidak terlalu panjang seperti salat qiyamul lail. Jadi misal ada hafalan surah yang pian hafal wadduha, watini wazaitun maka maka silahkan. Tapi ingat lihati jangan-jangan dua menit lagi karena sempat pian. <laughs> maka juga harus disesuaikan dengan kondisi kondisi pian. Kemudian Tadi yang dimaksudkan dengan memanjangkan sholat adalah yaitu memanjangkan bacaannya dan juga melamakan ruku dan sujud. Nah, ini kalau sholat apa qabliyah zuhur 4 rakaat wallahu a'lam bissawab. Nah, nanti insya Allah bab yang selanjutnya yaitu bab tentang sholat sunnah di dalam rumah ya. Bab sholat sunnah di dalam rumah cuma satu hadis saja. Jadi Imam Tirmidzi setelah beliau menyebutkan tentang bab salat qiyamul lail, kemudian tentang rawatib, kemudian tentang salat du, duha. Jadi salat duha ini termasuk salat sunnah yang muakkadah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan sekalipun cuma dua dua rakaat. Kalau seandainya kita mampu untuk mengerjakan di dalam rumah, maka itu lebih bah, lebih baik. Kecuali sholat sunnah isyraq ya kita kita salat subuh berjamaah, kemudian menunggu apa? Menunggu sampai waktu isyrok Kemudian kita salat sunnah, maka dikerjakan di mas di masjid. Tetapi selain itu seperti rawatib, duha, kemudian tahajud, maka afdalnya adalah dikerjakan di di rumah ya. Nanti Syekh Abdul Razak menyebutkan keutamaan orang-orang yang membiasakan dirinya salat sunnah di dalam rumah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ini bisa saya sampaikan. Eh, semoga bermanfaat. Salih khilaf ulan mohon maaf. InsyaAllah kalau ada umur kita teruskan pembahasan kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.